ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحابه القدسية فعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال السباه ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمور نمرود وعافى ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإذلال في المجال الذاتية وفرض عليه وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم انهل سحاب الفضل فرد إلى خمس عملية فلها أجر الخمسين كما شاءه في الأزل وقضى ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأهوى أضل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أسريا خبر سبحانه حسن البيان وحسن تحبيب عبادك إليك يا الله ثم أسريا maka nuli den Isra napa biruhihi lan ruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mikrot itu ya sak roh dan jasad, ya, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na songko masjid haram ilal masjidil aqsa maring masjid napa aqsa. Wariha hilan pelataran masjid aqsa al-qudsiyati kang bangsa qudsiyah, bungso bersih, bungso suci. Kudus itu maknanya suci, al ya. Wa jalan terbang no sapa bihi nabi no. Wa jalan unggah no sopo bihi nabi. Ya tetes seringe na ibu napa mabni majul. nggih seringe fiil mabni napa majul. niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jer jer majrur. Wa jalan terbang no sopo bihi Kanjeng Nabi. Ilas samawati maring pura-pura langit. Faro'a mongko ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Pertama langit pertama ketemu Nabi Adam wakot jalalahul waqar wala. wakot jalalan teman-teman ngliputi hu ing Adam opo al waqaru ketenangan wa lan luhuri opo wakor hu ing Adam. Artinya eh, Nabi Adam itu eh, teduh sekali, anteng sekali. Waro ala ningali sopo Nabi fisali nati eng dalam langit sing kedua Isa bin Maryam. Isa bin Maryam al-Batul, yaiku Maryam al-Batul sing banget ini, al Barroh kang banget e at-taqiyah nggih sami banget takwane. Wabna kholati lan ningali eng putrane pernah e Maryam yaiku Yahya. Ah, putrane bulik rupane Yahya Yahya alladzi kang utiakan den paringi sopo Yahya al hukmai hukum fi halisibahu ing dalam zaman cilik Yahya apa ya Yahya khudil kitab wa biquwa wa atainaul hukma sabiya waro ala ningali sapa nabi fisali sate ing dalem langit sing ketiga Yusuf ing nabi Yusuf bisurati lan bentuke Yusuf al jamaliyati kang bangsa ganteng mengkhasi Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah wa firrabiati lan ing dalem langit keempat Idrisa ing nabi Idris dikang Rafa'a akan ngangkat sapa Allah Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan nguhurna sapa Allah ing Idris Wafil khamisati lan ing dalam langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al muhabbaba kang den senengi fil ummatil Israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. sadisati Musa ing ketemu Musa. sadisati lan kanji Nabi ing dalam langit keenam Musa ketemu Nabi sinten Musa. Allah dirupane Nabi kalama ingkang ngendikani hu ing Nabi sapa Allah taala wa taala wa najalan bebisian sapa Musa hu ing Allah. Terus Musa itu langit ke-6 ya keren termasuk napa? Termasuk dhuwur ya. Wa fisabiati tertinggi wa fisabiati lan ing dalam langit ketujuh Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten? Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke berapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa ladzi rabbahu ing pangerane ladzi bisalamatil qalbi kelawan selamat hati Nggih Ibrahim niku sifat khasin apa isja arabahu biqal bin salim ya menane iki diriwayat allah dija ja arabahu bisalamatil qalbi ini makna ayat apa isja arabahu biqal bin salim Nabi Ibrahim sowan pengeranu wis ranti karep atine selamat wa husni tawiyah lan e batin tawiyah manane barang sing dilempit manane apa ane batin jadi Ibrahim ini orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki iku jenenge salamatil qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allah ing Ibrahim min nari Namrud saking eh, apine Namrud. Namrud te Namrud sami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti benten-benten. Tapi sing masyhur nek Jawa macane apa Namrud apa? Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bebasna sapa Allahu ing Ibrahim. Eh, di antara sifat Nabi Ibrahim sing terkenal sebuti terbebas dari apinya sinten nam Namrud. Bon niku titik. Lan niki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha maring puncake Muntaha. Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Tempat jadi muntaha mana nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Jadi apa sidrotil muntaha. Kanji Nabi sampai sana tentu Ibrahim tidak ikut, Jibril juga agak ikut. Ila ansami atau meko yang to pirang sopo Nabi. Sorry fal aklami eng geret gerete pena. Pena ku nulis ya, krek krek nulis maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sorry fal aklam bil umuri klan biro biro perkoro al magdiati kang wis putus no. Jadi kemana Nabi sampai perso proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ilayomil kiamah. Nabi masih ditinggalkan lagi, ditinggikan lagi ilama ila ilmu mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Allah dikang koroba kang marakno Nabi sop Allah Allah fihi fi ilmu mukahafah wa adina hulan marakna sapa Allah dari kata adina yudini idnaan marakna sapa Allah hu ing Nabi. Jadi kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kevin walan hisorin. Wa amatolan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing piro piro hijab kang rupa beberapa nur al jalaliyati kang keagungan. Eh, Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Lah nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi sakit muka hafah berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu. Wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih. Wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan. Wa ara lan mirsakno sapa Allah. Jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa? Af'ala. wa arolan mirsakno sapa wa hu ing kanjeng nabi mirsakno bi ainai sihi kelawan meripat atau suco lorone kanjeng Nabi min hadratir rububiyati sangking had, hadroh rubu biya ma ing opo wae aro kang mirsani sapa kanjeng Nabi hu ing ma wa basata lan gelar sapa Allah maring Nabi busutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan azatiati kang musadzat menunggu terus saja ngenangan pokoknya kita yakin kanji Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamislihi syai'un ya ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno mergo ma khatara bi balika fa wahu bi khilafi apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mergo Allah mukhalafatul ilhawadisi. Dan misalnya bayangno Allah ning dhuwur, Ya, kalau makna makna maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Tapi nak kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, Kue berarti kafir. mereka nganggep Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu kiamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan datnya sendiri, tidak butuh tempat baik itu atas maupun bawah. Tapi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan ini bukan nopo-nopo. Itu jenis apa? La tudrikul absor, wa huwa absor. Sausai Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausai Kanjeng Nabi ketemu Allah wa lan lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasé Nabi wa ala umati lan ing ngatasé umat Nabi Allah merdokno khomsina ing apa apane solatan solate Saat itu diwajibkan 50 apa solat Summan halla mongko nuli turun. Alman halu maknane turun secara deras. Mulane Said Muhammad gada kitab jin Alman halul latif, sesuatu yang turun secara deras. Jenenge apa manhal apa? Summan halla mongko nuli turun atau deras apa sahabul fadli apa mega keagungan atau mega keanugrahan farudat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring amal yatin kang bangsa perilaku Kemudian fadlnya Allah menjadikan sholat tidak jadi 50 tapi cukup li 5. Itu bahasa balawai napa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amalia. Tapi walahalan iku tetep wedi khamsun ajrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50 kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allahu ing ma fil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allahu ing iki hu ing iki lahma jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu tapi prakteknya jadi li, lima artinya nggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang nggak boleh berarti ilmu Allah Ta'ala mutajadid sesuatu yang baru jadi oleh kita keyakinan ini sakjane Allah dari awal itu ngotot tapi nggak seket Bareng dulu kanji Nabi ramen tolo terus ngevaluasi ulang dadak no limo lah itu oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajadid Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. lah itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah harus aku tak muni seket sek meskipun nanti jadinya lima. Itu jenis apa? Kama sya'a fil azali wa Jadi gak boleh Allah evaluasi Allah mikir ulang ora usah eh, dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demiki, demikian suma ada mengkonuli bali sapa kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine ikulah Isra jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah Mulane jadi berita sing fasad dakohu mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa as Abu Bakar Siddiq bimasrahu kelan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu dzi aklin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Dadi domire niku fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aklin wa rawiyah. Dadi kulun iki atafe teng asiddiku berarti napa? Fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aklin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dzi aklin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal warwiyaten dan pemikiran rawiyah pikiran sing nyegera wong Arab nak muni rawiyah wa kadzabat lan gorono hu ing kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy karena peristiwa itu dianggap aneh masa satu malam terbang sampai langit sapi itu malam itu juga pulang maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun banyak yang tidak percaya tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya itu sebut apa qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa wartad dalan dadi murtad sapa man wong adalla kang nyesatna hu ing man sapa asyaitonu setan wa akhwa lan tegese nyesatna sapa setan hu ing man